Bab termasuk beriman. Adapun orang kafir mereka tidak memiliki kesabaran oleh karena itulah kesabaran orang mukmin diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Tidak lain pahala Allah akan penuhi pahala orang yang sabar bi ghairi hisab dengan pahala tanpa hitungan maknanya sangat Allah. Sekarang kita masuk Na'am barakallahu fiik ayat yang pertama wa qaulullahi ta'ala dan firman Allah taala dalam surat kepada Allah yakni takdir takdirnya Allah yahdi kolbah pasti Allah berikan hidayah kepada hatinya. Surat Taqabun ayat 11. Potongan ayat ini kalau antum baca kalimat sebelumnya barakallahu fiik kalimat sebelumnya dari ayat ini berbunyi ma asaba musibatin illa biiznillah. Apapun yang menimpa dari sebuah musibah barakallahu fik illa biiznillah kecuali dengan sebab izin dari Allah apapun musibah-musibah yang menimpa kepada manusia illa biidnillah kecuali dengan qada dan qadarnya Allah. Nah, semua sudah ada keputusan, semua sudah ada qadarnya Allah. Lalu ayat ini berbunyi wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang dia beriman dengan qadha dan qadarnya Allah yahdi qalbahu pasti Allah berikan hidayah kepada hatinya ma'asyiral muslimin maka ayat ini mengingatkan semua musibah yang menimpa pada manusia semua adalah dengan takdir Allah. Tidak ada di sana musibah yang terjadi di dunia ini illa waqad qaddarallah kecuali Allah telah takdirkan dengannya. Ma'asyiral muslimin sehingga orang mukmin itu ketika muncul musibah dia mengatakan qaddarallah ma syaa fa'al. Fa in asabaka syai kalau menimpa kepada kamu sesuatu fala taqullau. Jangan kamu mengatakan lau seandainya seandainya walakin kul tapi katakan qadarullah masya'a fa'al. Tapi katakanlah apa yang telah Allah takdirkan, musibah-musibah yang terjadi itu qaddarallah. Qadarallah di sana banyak orang bermaksiat yang dinasehati tidak mendengar. Maksiat-maksiat mereka itu menjadi sebab Allah menurunkan musibah. Tidak ada satu musibah kecuali karena sebab Adanya gempa, adanya tsunami Coba tengok ke belakang, ada maksiat apa Ada dosa apa di balik itu coba Pasti ada satu dosa atau banyak dosa Yang dilakukan oleh sebagian orang Maka yang menimpa kepada orang yang berbuat dosa yang tidak mau taubat, yang tidak merujuk, yang terus di atas dosa dan maksiatnya, itu azab bagi dia. Diazab sebelum diazab di akhirat. Bertobatlah kepada Allah. Atau orang yang berbuat maksiat, barakallahu fikum, sebagai peringatan agar kembali ke jalan yang benar ataupun bagi orang mukmin yang tertimpa musibah itu ujian. Tidak ada seorang yang mengaku beriman kecuali akan ada ujian qadar Allah. Dia tinggal di sebuah negeri yang banyak di situ orang berbuat maksiat. Karena itu Allah ingatkan Fattaku fitnah La tusibanna alladhina zalamu minkum khasah Takutlah kepada Allah dari azab Yang Allah timpakan bukan hanya kepada orang yang berbuat dolim saja Maknanya orang yang soleh bisa kena Tsunami itu tidak memilih Oh ini orang soleh yang soleh, yang ibadah pun bisa kena musibah Akibat dosa dan maksiat yang dilakukan sebagian orang Maka oleh karena itu Orang yang beriman ketika dapat musibah Barakallahu fikum akan semakin dia bersabar, semakin mengharap pahalanya, semakin meningkat imannya. Begitu seharusnya. Bukan malah musibah membawa musibah berikutnya. Kekurangan pakan, minum, tempat tinggal. Yang biasanya enak di rumah, yang bagus sekarang kena gempa hancur rumahnya. Kurang makan, kurang minum, tidak ada tempat berteduh. Ujian bagi orang mukmin. Jangan kemudian beringas merampok, merampas harta orang. Sabar sedikit. Ujian bagi orang mukmin. Barakallahu fiik. Adapun bagi mereka yang terus di atas ke, ke, kesirikannya, kezalimannya kepada Allah, sepantasnya diberikan peringatan. Wa nas'alullaha salam wal afiyah. Jadi, apapun musibah Barakallahu fiik illa biidznillah. Maka wa may yu'min billah yahdi qalbah. Kita baca penjelasan Syekh. Naam. Wa qaluhu ta'ala wa man man ismu syartin jazim. Man di dalam kalimat ini adalah isim syarat yang jazim menjazmkan fi'il waman yu'min. Yu'min disukun atau jazm karena man huruf syarat jazm. Wa fi'lu syarti yu'min. Yu'min fi'il syaratnya. Wa jawabuhu yahdi. Barang siapa siapa saja yang beriman. Ini syarat akan mendapatkan apa orang yang beriman? Yahdi kolbah. Dia akan mendapatkan petunjuk hatinya dari Allah. Itu namanya jawab syarat. Jadi orang akan terbimbing hatinya ketika kena musibah. Syaratnya apa? Beriman dengan takdir Syarat orang mendapatkan hidayah tak kala dapat musibah, dia harus beriman dengan takdir. Hmm. Itu syaratnya. Kalau tidak terpenuhi syarat, maka tidak terpenuhi jawabannya. Jadi kunci jawaban supaya orang itu hatinya terbimbing ketika dapat musibah beriman dengan takdir. Itu kuncinya. Maka yang dimaksud waman yu'min barang siapa yang beriman al murad bil imani yang dimaksud dengan iman billahi kepada Allah dalam ayat ini al imanu bil qadar beriman dengan qadarnya Allah, ketentuan Allah. Wallahu bi kulli syai'in alim. Allah terhadap segala sesuatu itu tahu. Orang yang soleh ikut kena musibah. Karena dosa orang yang toleh. Nanti orang yang soleh dibangkitkan tidak sama dengan orang yang toleh. Orang yang soleh dibangkitkan sesuai dengan amal solehnya. Tidak disamakan walaupun di dunia mungkin jadi bangke sejajar dengan orang yang toleh. Ini pelaku kesyirikan, kebid'ahan, ini orang yang bertohid Tiba-tiba kena tsunami, bangkainya berjejeran. Tetapi nanti di hari kiamat Allah akan bangkitkan sesuai dengan amalannya. Orang mukmin yang bertauhid kena musibah, dia bersabar dapat pahala. Wallahu kulli syai'in alim. Orang yang mati tertimpa barang yang jatuh dari atas hadim, haddam syahid. Al-ghariq syahid. Orang mukmin yang mati tenggelam syahid. Orang mukmin yang mati ketimban sesuatu kejatuhan sesat, sesuatu syahid. Orang yang mati terbakar syahid. Orang mukmin. Jadi ujian bagi mereka dan keluarganya. Orang mukmin harus percaya dengan takdir Allah. Taib. Maka akan menjadi tenang hatinya. Makna yahdi kolbah. Apa maksudnya diberi hidayah hatinya? Yang dimaksud yahdi kolbahu yarzukuhu atumakninata. Yang dimaksud hatinya diberi hidayah Kata Syekh Utsaimin rahimahullah yarzuquhu at Allah berikan rezeki apa itu tumanninah, tenang. Yarzuquhu tumanninah. Allah berikan rezeki tenang hatinya. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, dia seorang diri karena dia orang mukmin bertauhid, hatinya tenang ada yang menguasai dirinya Allah Rabbul Alamin. Dia bersandar kepada Allah. Kalau Allah masih memberi umur, Allah masih menjamin rezekinya. Tinggal cari yang halal, yakin, tenang hatinya. Wahada yadullu ala anal imana yata'allaku bil qalbi. Ini menunjukkan bahwa iman itu berkaitan dengan hati. Faida ihtada al-qalba ihtadat faida al qalba ihtaditil jawarih kalau hati mendapatkan hidayah maka ihtadat jawarih anggota badan pun akan mendapatkan hidayah. Dalilnya dalam hadis sahih hati. Hmm. Itulah al-qalb. Qalb adalah hati yang hati seorang di dalamnya ada iman. Kalau hatinya orang mukmin maka akan nampak pada jasadnya. Jasadnya akan menjadi baik karena dia orang mukmin. Begitu kena musibah, antum lihat lisannya. Dia langsung mengucapkan inna lillah wa inna ilahi raji'un. Lesannya selamat. Tidak menjerit, teriak, meniahah, meratapi ratapan jahiliyah. Tapi dia langsung mengatakan inna lillah wa inna ilahi raji'un. Allahumma ajar fi musibatina wakhluf alayya khairan minha. Bahkan dia berdoa semoga diganti yang lebih baik. Itu kalau orang mukmin. Kalau orang di hatinya ada iman. Tapi kalau di hatinya tidak ada iman, maka bukan kalimat istirja' Yang ada malah celaan, makian. Barakallahu fikum. Badannya pun, anggota badannya pun. Barakallahu fikum. Kalau orang beriman, akan terbimbing. Tidak menampar pipinya. Tidak merobek bajunya. Itu tindakan orang-orang yang dia perbaiki dirinya, keluarganya, Demikianlah orang mukmin. Maka iman tidak bisa dilepaskan dengan hati. Kalau hatinya baik, jasadnya baik. Kalau imannya betul, ucapannya benar, terbimbing di atas iman. Maka tidak boleh seorang mengatakan yang penting hati saya masih baik walaupun kelakuan saya banyak melakukan tindakan kekotoran, maksiat dan dosa. Yang penting hatinya masih baik. Bagaimana hatimu akan baik sementara tindakanmu jelek? Padahal hati tercermin dengan perbuatanmu. Maka oleh karena itu barakallahu fiikum orang berbuat maksiat jangan berdalil mengatakan yang penting kan hati saya masih bersih. Tidak bisa dilepaskan hati dengan iman, dengan perbuatan. Harus dibuktikan dengan perbuatan yang baik. Makanya kata Nabi al-muslim. Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang orang lain itu selamat. Orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Orang muslim itu, orang muslim yang betul adalah orang yang dia itu menjadikan orang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangan. Digambarkan lisan dan tangan karena ini banyak melakukan tindakan-tindakan Tangan itu menggambarkan perbuatan. Perbuatan kita sebagai seorang muslim. Kalau muslim yang benar bisa memberi keselamatan kepada saudaranya. Mau menolong. Saudaranya kena musibah dibantu. Tidak bisa membantu dengan uang. Bantulah dengan doa. Doakan mereka diberi kekokohan Doakan mereka kembali kepada jalan yang benar kalau berbuat kesalahan. Itu orang muslim. Lisannya selamat. Tangannya berusaha memberi keselamatan. Menolong. Al-muslim. Akhul muslim. Inamal mu'min. Ikhwah. Saudara. Dia berusaha untuk memberi yang baik untuk saudaranya. Itu <coughs> ayat wa ma yu'min billah yahdi kalbahu Sehingga orang mukmin yang di hatinya ada iman kepada takdir maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dari ayat ini kata Syekh Soleh Fauzan ada faidah. Kata Syekh Soleh Fauzan hafizahullah ayat ini ada faidah. Yang pertama annal masaib kullaha biqada'illahi wa qadarihi Faidah yang pertama bahwa musibah-musibah semuanya terjadi dengan kodok dan kodarnya Allah. Bahwa musibah-musibah itu semua terjadi dengan kodok dan kodarnya Allah. Iya. Yang ke enam, an bahwa hal tersebut yakni adanya mengimani dengan takdir mengimani dengan takdir takdir Allah azza wa jalla yusmiru hidayah al qalbi ilal khair bahwasanya iman dengan takdir yusmiru hidayah al qalb membuahkan hidayah di dalam hati ilal khair kepada kebaikan wa quwatil iman wal yakin dan menjadikan kuatnya iman dan keyakinan dan membuahkan kuatnya iman dan keyakinan Semakin dia percaya apa yang telah terjadi semua dengan kobo dan kodarnya Allah. Dia percaya maka dia pun terus terbimbing. Ketika mendapatkan kesusahan, dia yakin fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan adanya kesulitan ini yusra akan ada kemudahan. Tambah yakin. Begitu datang kemudahan, tambah mantap. Itu orang mukmin. Tidak seperti orang-orang yang di hatinya tidak ada keimanan terhadap takdir, malah mencelak malah kemudian tidak bersabar, tidak menterbimbing, kurang makan, malah merampok, menjarah, itu bukan terbimbing. Itu menunjukkan perlunya bimbingan iman terhadap takdir. Barakallahu fikum. Selanjutnya, <coughs> beliau murid seniornya Abdullah ibni Mas'ud Barakallahu fikum. Dan Al-Qamah rahimahullah beliau menjelaskan ayat ini. Kata Imam Al-Qamah rahimahullah, huwa ar-rajulu tusibuhul musibatu fayalamu annaha min indillah fayarda wa yusallimu Berkata Al-Qamah rahimahullah, ayat ini barang siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya ar-rajul seorang. Tusibuhul musibah yang ditimpa musibah. Seorang yang ditimpa musibah fayalamu. Lalu dia tahu. Ini pentingnya berilmu. Faya'lamu maka dia tahu annaha min indillah bahwa musibah itu datang dari sisi Allah. Nah, semua musibah datang dari sisi Allah. Dia yakin, dia tahu. Lalu apa yang dia lakukan setelah tahu itu datang dari qada dan kodarnya Allah? Fayardo dia pun ridho. Pasrah. Ridho hatinya. Tidak jengkel. Tidak marah. Yardo. Dia ridho. Yang kedua. Wa yusallimu. Dia taslim. Dia pasrah kepada Rabbul alami. Demikianlah orang yang seperti ini. Orang yang tertimpa musibah pada dirinya musibah pada hartanya, anaknya, keluarganya, kerabatnya, tidak berkeluh kesah, tidak marah, tidak jengkel, dia sadar itu dari sisi Allah. Maksudnya dia tahu semua musibah dengan kodo dan kodarnya Allah. Apa yang sudah Allah putuskan pasti terjadi. Tidak mengatakan lau ani fa'altu kada, lau ani amiltu kada. Tidak. Seandainya saya berbuat demikian, seandainya sudah berbuat demikian. Mana zalat fil musibah? Tidak turun musibah. Sudah ini musibah sudah turun. Kalau musibah sudah turun tidak bisa ditolak dengan kalimat seandainya, seandainya, seandainya. Kita hadapi. Apa sebabnya? Wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum Tidak ada turun satu musibah kecuali karena sebab di antara perbuatan tangan kalian sendiri. Oh, koreksi. Musibah apa ini? Sebabnya siapa ini? Barangkali di sana ada kesyirikan. Sebagaimana kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir. Yang selamat yang naik kapal saja, yang tidak naik kapal tenggelam mati binasa. Dakwah Nabi Nuh cukup lama 950 tahun. Mengingatkan kaumnya jangan berbuat syirik, Wala tadaruna wadda wala suwa. Malah kaumnya mengatakan, jangan ditinggalkan wadda, suwa, Yahud, Ya'uk dan Nasr. Membantah ucapan Nuh. Nabi Nuh mengingatkan jangan minta barokah hujan keselamatan kepada wadda suwa Yahud, Yauk dan Nasr lima orang soleh. Berdoa kepada Allah tapi tokoh-tokohnya mengatakan la tadarunna wadda. Kamu jangan tinggalkan wadda ini. Jangan dengarkan nasihatnya Nabi Nuh. Tetaplah berpegang teguh dengan prinsip agama nenek moyangmu. Jangan kalau di sana ada kerusakan moral, lesbi, gay, dan yang lainnya itu juga kerusakan. Ingat kaumnya Nabi Lut, diangkat kampungnya ke langit. Kampungnya diangkat ke langit ya ibadul. Dibalik, jatuhkan. Dan masih ada sekarang sebuah lautan yang mati, tidak ada kehidupan. Ambil ibrah kaum homo binasakan oleh Allah. Jangan bicara kebebasan-kebebasan. Barakallahu yang punya iman, punya ilmu. Barakallahu fiikum berkata Alqamah itu adalah orang yang kena musibah dan dia tahu musibah itu dari sisi Allah. Maka dia ridho dan yusallim, pasrah kepada Allah. Wa tafsiru alqama hadza min lazimil iman. Berkata Syekh Utsaimin, tafsir Imam Al Al-Qamah ini termasuk di antara kelaziman iman. Li'anna man amana billah, dikarenakan orang yang beriman kepada Allah, alima anna taqdira minallah, dia tahu takdir dari Allah. Fayardha wa yusallim dia ridho dan dia pun pasrah. Faida alima maka kalau dia sudah tahu anal musibata minallah musibah itu datang dari sisi Allah itma'anna tenang al qalbu wartah tenang hatinya dan damai tenang tidak gelisah Bagaimana ini? Bagaimana tidak? Kita mohon kepada Allah kemudahan. Tenang hatinya. Walihada kana min akbari rohah. Oleh karena itu sebesar-besar ketenangan jiwa adalah atu ninat watumak bid al watumak ninatul iman bil qada wal qadar ketenangan iman dengan qada dan qadarnya Allah. Kalau kita iman kepada qada dan qadarnya Allah, tenang. Ketika diriwayatkan Ummu Sulaim ditimpa musibah, anaknya meninggal.